kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala di dunia dan juga di akhiratnya. Ketahuilah kaum muslimin wal muslimat bahwasanya di antara nikmat yang harus kita syukuri Memang semuanya nikmat harus kita syukuri. Namun di antara nikmat yang paling besar yang Allah turunkan, yang Allah karuniakan kepada hamba ini adalah nikmat diutusnya seorang utusan dan juga diturunkan yaitu wahyu yaitu Al-Qur'an. Maka ini nikmat yang paling besar. Di mana tempat kalau kita jumpai orang yang alim yang menyampaikan sunnah menjadi terbukanya hati dan menjadi sebab tenangnya masyarakat itu sendiri. Karena Allah berfirman, "Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Dialah Allah yang telah mengutus seorang nabi dari ummi agar nabi ini yatlu alaihim ayatihi membacakan ayat-ayatnya. Seperti seorang dai harus ada yang dibacakan itu ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim dan yang membersihkan mereka dari kotoran-kotoran jiwa. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dan juga adanya orang yang betul-betul mengajarkan membacakan Alkitab yaitu Al-Quran wal hikmah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Taala? Wa kanu min qablu lafi mubin. Mereka mereka ini sebelum adanya orang yang alim yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum diutusnya utusan mereka dalam keadaan tersesat. Lafi mubin. Kesesatan yang nyata. Maka bersyukurlah kita wahai kaum muslimin wal muslimat, apabila kita hidup di tengah masyarakat ini ada tempat untuk kita berkumpul untuk istimewa yaitu masjid dan adanya orang yang bersabar bersungguh-sungguh menyampaikan sunnah maka ini insya Allah akan menjadi sebab baiknya masyarakat ini di dunia dan juga di akhiratnya kemudian insya Allah kajian kita pada pagi hari ini yaitu sebagaimana yang sudah dijelaskan yaitu 10 kunci kebahagiaan bagaimana supaya kita bebas dari siksaan Allah taala dan juga mendapatkan nikmatnya berupa surga karena setiap manusia menginginkan bahagia tadi sudah dijelaskan oleh Allah kita, bahwasanya banyak manusia mengejar kebahagiaan ini dengan kekayaan. Tetapi tidaklah kekayaan itu membawa kebahagiaan. Kalau tidak didasari dengan ilmu. Makanya para anbiya tidak dibekali dengan kekayaan. Para anbiya dan para utusan Allah Ta'ala, para sahabatnya dibekali dengan ilmu. Karena ilmu paling yaitu mulia, yaitu paling banyak manfaatnya. Justru orang kafir diperbanyak oleh Allah Ta'ala dengan harta benda. Namun mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nikmat ilmu adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Yang mana kita harus minta tambahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita bagaimana mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat ini sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menjadikan kita layaklah Allah yang mengatur kebahagiaan kita. Sebagaimana kita tahu sepeda motor, maka layak yang memberi peraturan pemeliharaan sepeda motor itu adalah pabrik yang mengeluarkan sepeda motor. Sedangkan yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, maka layak dan sudah wajib menjadi kewajiban kita apabila kita mencari kebahagiaan ini sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepuluh kebahagiaan ini kami mengambil dari surat Al-Ahzab ayat nomor 35. Surat Al-Ahzab ayat nomor 35. Allah berfirman, "Innal muslimina wal muslimat." Itu satu. "Wal mu'minina wal mu'minat." Dua. والقانتين والقانتات tiga wassatikina wassatikat empat wassabirina wassabirat lima wal khashi'ina wal khashi'at enam wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat tujuh wassaimina wassaimat delapan wal khafidhina furujahum wal khafidhat sembilan wadzakirin Allah kasira wadzakirat sepuluh apa kata Allah Ta'ala a'adda lahum maghfirah orang memiliki sepuluh ini akan dijanjikan diampuni dosanya subhanallah belas kasihnya Allah Ta'ala kepada hambanya bukan cukup diampuni diselamatkan dari neraka wa ajran azima dia akan mendapatkan pahala yang besar dimasukkan di dalam surganya jadi sepuluh kunci kebahagiaan membebaskan manusia itu dari neraka dan mengantarkan dia di dalam surga ini yang akan kita fahami dan akan kita jelaskan pula yaitu tentang maknanya dan juga kandungan di dalam sepuluh ini ayat ini turun sehubungan dengan datangnya seorang wanita yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, banyak ayat-ayat Al-Quran kok menjelaskan kaum pria. Mana di antara wanita-wanita ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan itu baiknya wanita pada zaman dulu. Mendahulukan kenikmatan akhiratnya daripada kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunia kaum muslimin wal muslimat adalah kenikmatan yang tidak murni nikmat. Kenikmatan yang diselingi dengan ujian, balak dan juga cobaan. Berbeda dengan nikmat di akhirat. Maka ketika menanya wanita-wanita yang muslimah, dia ingin bagaimana memiliki amal-amal yang baik semisal yang dilakukan oleh kaum pria, turunlah ayat ini. Ya, maka kita baca yang pertama Innal muslimina wal muslimat Sesungguhnya orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Ya, itu pertama. Sesungguhnya orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Maka kita hendaknya memahami apa itu Islam. Ya. Karena muslim itu orangnya, pelakunya. Aslama yuslimu islaman musliman. Nah kita sebagai orang muslim yang ingin bahagia, kita harus paham apa itu Islam. Dan bagaimana kami, kita sebagai orang Islam ini. Islam itu dari sisi bahasa maknanya al-istislam. Menyerah diri. Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangnya. Itu namanya Islam. Jadi kalau orang muslim berarti orang yang mau diatur, mau diperintah oleh Allah taala dan juga mau diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau dilarang oleh Allah taala dan juga mau dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yaitu orang muslim. Sedangkan makna Islam itu sendiri sebagaimana ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad mal islamu nah apa Islam itu supaya kita bisa memahami dijawab oleh beliau al islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bahwa Islam itu apabila kamu mau bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah difahami maknanya diamalkan apa menjadi kandungannya. Nah, dan syahadat la ilaha illallah, syahadat keikhlasan kita beribadahnya kepada Allah. Syahadat kita wa anna Muhammad Rasulullah bahwa kita tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penjabaran dari di antara makna syahadat La ilaha illallah. Bagaimana kita hanya beribadah, berdoa, berlindung, minta pertolongan, dan juga menyembelih, bernazar, berkorban hanya karena Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana cara ibadah kita ini ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian makna daripada syahadat yang pertama asyhadu an la ilallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang yang tidak bersyahadat dua ini kafir. Karena beliau menjawab Islam itu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang nomor dua waktu kima sholat. Tidak engkau mendirikan sholat. Dan juga dalam pemahaman yang eh, tafsir yang waktu kima semana tudawimu. Nah, senantiasa terus menerus sholat sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia baru kita disolatkan. Karena sholat maknanya doa. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang muslim. Jadi orang muslim tidaklah berdoa kecuali kepada Allah taala. Orang muslim dia harus sholat. Lima waktu minimalnya. Dan kaum beria sholatnya adalah di masjid. Kecuali ada udur syar'i seperti sakit yang lainnya. Dengan dasar ayat. Wa akimus sholat. Dirikan sholat. Wa atuz zakah tunaikan zakat. Warka'u ma'arraki'in rukuklah maknanya salatlah berjamaah dengan orang-orang yang berjamaah di masjid. Jadi salat di antara tanda orang itu muslim. Kalau tidak salat ya tidak muslim. Karena Islam bukan pengertian seperti orang awam yang mana Islam itu hanya salat yang lainnya tidak. Salat adalah yang Islam adalah mengamalkan di antaranya rukun Islam rukun itu pokok-pokoknya. Namanya pokok juga ada cabang yang juga harus diamalkan. Makanya beliau mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as shalah Perjanjian kami dengan mereka ini salat. Faman tarakaha faqad kafara au asyraka. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kufur dan dia itu berbuat syirik. Naudzubillah min dzalik. Dan salat ini kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala merupakan amal yang pertama kali besok dihisap oleh Allah Ta'ala untuk menentukan diterimanya amal-amal yang lain karena sholat itu apa? inna sholata tanha anil faksai wal mungkar semuanya sholat itu membendung perbuatan kecil dan mungkar jika sholatnya itu memang sholat benar-benar sesuai dengan sunnah difahami maknanya dan mengerti ketika dia memohon berdoa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Islam ini adalah waktu tiaz zakat. Ya, Islam itu adalah juga yaitu mengeluarkan zakat. Ya, Islam itu juga menunaikan menunaikan zakat. Maka ini termasuk bagian daripada yaitu Islam itu sendiri yang harus kita kita fahami. Ya. Kemudian juga berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian haji bagi orang yang mampu. Ini di antara rukunnya Islam yang harus kita fahami. Selanjutnya ya Ibnu Abbas eh, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan kepada kita semuanya bahwasanya agama yang diterima oleh Allah taala, yang diridhai oleh Allah taala adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah Ta'ala adalah Islam. Dan Islam itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril malaikat Jibril salatu wassalam yaitu menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ibnu Abbas mengatakan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Islam itu agama yang paling tinggi, yang paling tinggi, tidak satu pun agama yang mengalahkan Islam. Karena Islam itu wahyu. Sedangkan agama yang lain adalah hawa nafsu. Bagaimana hawa nafsu mau mengalahkan wahyu? Nah, ya. ini kita hendaknya beruntung, merasa berbahagia kalau kita ini beragama beragama Islam. Namun bukan hanya cukup beragama, tetapi kita harus memahami makna daripada Islam dan mengerjakan rukun Islam yang sudah disebutkan tadi. Tentunya apabila kita mampu. Namun apabila kita tidak mampu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kewajiban haji karena sebagian kita kaum muslim belum mampu kita istighfar dan Allah tidak menyeru kepada kita kepada amalan yang kita tidak mampu. Demikian juga termasuk Islam ini pula adalah Orang Islam adalah orang yang menjaga lisannya dan juga menjaga tangannya tidak mengganggu kepada saudaranya. Ini di antara bukti keislaman seseorang. Al-muslimu man al muslimuna min lisanihi wa yadik. Jadi ini kalau kita beragama Islam, memeluk Islam ini cocok dengan dalil, tidak ada orang Islam yang tidak baik. Orang Islam yang tidak baik karena mereka meninggalkan ilmu. Atau ilmu itu diilmui tapi tidak diamalkan. Maka di antara ciri kaum muslimin atau orang Islam, al-muslimu man al muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam itu adalah orang yang menjaga lisannya dan tangannya tidak mengganggu saudaranya. Subhanallah kenikmatan Islam. Bagaimana Allah tidak memasukkan mereka di dalam surga? Kalau Islam itu dilaksanakan seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengganggu. Mengganggu istri kita tidak boleh. Suami mengga eh, eh istri mengganggu suami tidak boleh. Anak mengganggu orang tua tidak boleh. Orang tua mengganggu anaknya tidak boleh. Mengganggu tetangga tidak boleh. Mengganggu masyarakat tidak boleh. Ya, jadi al-muslimu man al muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang bisa menjaga lisannya dan juga menjaga tangannya tidak mengganggu saudaranya. Menjaga tangan ketika dia menimbang tidak mengurangi. Dia tidak mengambil barang yang itu bukan haknya. Dia tidak berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Dia tidak memukul orang. Subhanallah makna daripada Islam yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Dan juga termasuk Islam pula orang itu meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Dia mengatakan min khusni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Min khusni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni sebagaimana khatis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Bani rahimahullah taala. Min khusni islamil mar'i termasuk paling baiknya. Keislaman seseorang berarti ada Islamnya orang itu kurang baik. Bukan Islamnya tapi orangnya memiliki Islam ini kurang sempurna. Di antara paling baiknya Islam seorang tarkuhu malah yakni meninggalkan perkataan, meninggalkan perbuatan yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya terutama tidak ada manfaatnya di akhirat. Nah ini adalah jadi orang muslim bukan hanya sekedar bersahadat. Bukan hanya sekedar sholat, zakat, dan infak. Tapi bagaimana orang muslim menjaga lisannya. Menjaga pula yaitu tangannya. Dan semua anggota badannya tidak mengganggu saudaranya. Bahkan juga menjaga jangan sampai waktu yang Allah berikan kepadanya disia-siakan. Karena Allah bersumpah dengan waktu banyak sekali. Waktu subuh disumpah. Was subhi idata nafas Waktu fajar disumpah wal fajr. Waktu asar disumpah yaitu wal asri. Waktu duha disumpah wal duha. Waktu siang wal nahari idza tajalla. Waktu malam wal laili idza yaksa. Semua disumpah oleh Allah Ta'ala. Dan waktu Allah memberikan kita waktu ini murni untuk beribadah. Bahkan untuk main-main. Tapi untuk menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uritu minhum min rizqin wa ma uritu ayyuminu wa ma uritu ayyut'imun. Ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia katanya Allah taala melainkan supaya mereka beribadah. Maknanya beribadah di wahiduni bertauhid kepadaku, melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya dan aku tidaklah ketika menyuruh ibadah kepada jin dan manusia itu minta dikasih makan atau rezeki. Semata-mata ibadah kita ini kebutuhan untuk kita sendiri. Allah mengatakan, Man amila salihan fali nafsi. Siapa yang beramal soleh untuk dirinya sendiri. Selanjutnya. Yang nomor dua di antara syarat-syarat kebahagiaan yaitu iman. Kalau tadi innal muslimina wal muslimat. Yang nomor dua wal mu'minina wal mu'minat. Dan orang-orang laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman. Subhanallah, Allah tidak memuliakan laki-laki kecuali karena imannya. Dan Allah tidak memuliakan wanita kecuali dengan imannya. Jadi kemuliaan manusia dan itu hakikat. Ayolah, Orang itu baik karena imannya. Karena ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Tidak pandang itu laki-laki atau perempuan. Maka ketika wanita sahabat menanya, Wahai Nabi, mana ayat yang menjelaskan tentang diriku? Wanita ini, turun ayat ini. Di antaranya orang yang dijamin masuk surga dan diharamkan masuk neraka, yaitu orang yang wal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang laki-laki yang beriman dan orang perempuan yang beriman. Jadi tidak cukup kita Islam. Karena Islam itu amal dohir, syahadat bisa kita dengar. Sholat bisa kita lihat. Puasa bisa kita ketahui. Sodako, zakat juga begitu, haji. Tapi iman adalah pekerjaan hati. Lah apa iman itu? Nah, iman ini sebagaimana ditanya oleh sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril setelah menanya masalah Islam mal iman apa itu iman nah kita kan orang mukmin kan kita bukan hanya orang muslim bagaimana kita orang muslim dan orang yang mukmin wanita yang muslimah wanita yang mukminah agar bisa masuk surga bersama-sama dan itu yang kita harapkan maka iman itu adalah pekerjaan hati yang mana Rasulullah SAW menjawab, al wa antu'mina billah. Iman itu kalau kamu beriman kepada Allah subhanallah. Keutamaan tauhid merupakan rukun Islam yang pertama. Keutamaan tauhid merupakan rukun iman yang pertama. Maka ini makna iman. Beriman kepada Allah wa malaikatihi beriman kepada kitabnya. Wa kutubihi beriman pula kepada yaitu wa malaikati berkata beriman pada malaikatnya wa kutubi beriman kepada kitabnya wa rusulihi beriman kepada rasulnya wal yaumil akhir beriman kepada hari akhir wal qadari khairihi wa syarrihi dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek ini orang muslim harus mukmin dia orang mukmin harus orang muslim ini orang yang dijanjikan oleh Allah taala maghfirah dan dijanjikan ajrun azim, pahala yang besar nanti di akhiratnya. Bahkan akan dirasakan pula nikmatnya iman di dunia. Makanya iman ini lebih tinggi derajatnya daripada Islam. Karena orang Islam belum tentu iman. Karena Islam itu amalan doir. Bukankah orang munafik sholat. Tapi hatinya mengingkari sholat. Orang munafik berjamaah tapi hatinya tidak berjamaah dia. Tapi orang mukmin adalah orang yang meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dibuktikan dengan amal. Makanya ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Qalatil a'rabu amanna. Maka Allah mengatakan kullan tu'minu walakin kulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi kulubikum. Nah, Orang Arab batu itu datang kepada wahai Nabi mengatakan kami beriman. Katakanlah bahwa engkau itu belum beriman. Kullan tu'minu. Walakin kulu aslama. Tapi kamu itu sudah Islam menyerah. Tapi belum beriman. Ini menunjukkan iman derajatnya lebih tinggi daripada Islam. Tapi orang beriman harus muslim. Harus Islam. Harus mengamalkan Islam. Karena dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan karena makna iman itu sendiri bukan hanya sekedar keyakinan hati. Tapi harus diucapkan dan juga dibuktikan dengan amal. Itu namanya ajza'ul iman. Bagian daripada iman atau pohon itu akarnya. Itu ada namanya keyakinan. Orang yang beriman kepada Allah tapi tidak bersyahadat kafir. Ya, sebagaimana Abu Talib ketika diperintah oleh Allah, eh, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah padahal dia yakin mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah tapi karena tidak ikrar kafir berikrar tapi hatinya tidak beriman munafik namun orang yang beriman adalah orang yang meyakini rukun iman itu dan juga cabang-cabang iman dan diucapkan kalau itu hubungannya dengan perkataan dan juga dibuktikan dengan amal. Makanya beliau mengatakan bahwasanya al-imanu bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu ada 63 lebih cabangnya. A'laha paling tingginya qauluhu la ilaha Yang itu rukun Islam dan juga rukun iman. Ini menunjukkan ilmu yang harus kita peroleh yang harus kita ketahui setiap kaum muslimin bagaimana kita ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Ya. nama ya, nomor dua wa imatatil adza anit anitorik yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini menunjukkan bahwa iman tidak cukup dengan ucapan la ilaha illallah, tetapi harus dibuktikan dengan amal. Yang nomor tiga beliau mengatakan wal haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Namanya bagian Orang beriman tidak cukup lisannya. Orang beriman tidak cukup dengan hatinya. Orang beriman tidak cukup dengan amannya. Tapi tiga ini harus kita miliki. Karena kita punya hati. Apa faedahnya hati kita kalau kita tidak mengimani apa yang Allah sampaikan kepada kita dan beliau yang menyampaikan kepada kita? Apa faedahnya lisan kita kalau kita tidak mengucapkan Islam saat itu? Apa fungsinya Allah Ta'ala ngasih badan kita yang sehat kalau bukan untuk beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pahami. Dan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Jadi orang mukmin satu saat imannya akan bertambah, satu saat akan turun. Yazidu bit ta'ati. Bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya di antara tanda orang mukmin wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun ya. Itu di antara tanda orang itu memiliki iman dan bertambah imannya ketika dibacakan ayat Allah taala zadatuhum imana. Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Bertambah bukan bertambah marah, Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik dibacakan ayat tambah sakit. Fi kulubihim maradun fazatahumullahu marada. Ya. Dalam hati mereka sakit tambah sakit ketika dibacakan ayat. Orang kafir lain. Apa katanya wa qala ladina kafaru la tasma'u lihadal Qur'an. Orang kafir mengatakan jangan didengarkan Al-Qur'an. Tapi orang mukmin wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Orang mukmin jika dibacakan ayatnya bertambah imannya, bertambah beratnya. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah, bertambah dengan sholat berjamaah, bertambah dengan sholat sunnah, bertambah dengan menuntut ilmu yang itu paling puncaknya kenikmatan. Karena orang beribadah tidak mungkin diterima oleh Allah Ta'ala kecuali dengan ilmu bahkan juga ilmu awal dari segala sesuatu. Bagaimana kita beribadah diterima oleh Allah Ta'ala dengan dasar ilmu. Maka menuntut ilmu bagian yang pokok. Sebelum segala-galanya. Ya. Dan juga wayang kusu bil maksiat. Maka iman ini akan berkurang dengan maksiat. Na'udzubillah min dalik. Berkurang dengan malasnya beribadah. Sebagaimana Allah mensifat orang munafik wa ida qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu mau sholat tapi malas. Naudzubillah min Makanya doa kita per, permohonan kita kepada Allah taala, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fisikku yang lemah. Karena ibadah butuh fisik yang sehat. Dalam hadis dia mengatakan al mukminul qawiyyu ahabbu ilallahi al mukminid dhaif. Orang mukmin yang kuat fisiknya lebih dicintai oleh Allah taala daripada orang mukmin yang lemah walaupun juga mereka mendapatkan kebaikan. Wal, wal kasli, kita berlindung kepada Allah taala dari malas. Malas itu adalah pekerjaan hati Bad badan yang sehat kalau hati itu malas tidak bisa dia beribadah kepada Allah Taala. Ya. Maka orang yang ber, maka kita harus menjauhi dan juga berlindung kepada Allah dari malasnya beribadah. Dan kalau orang itu malas beribadah, susah, sulit untuk memulai lagi. Bayangkan orang kalau sudah menghafalkan Al-Quran. Kok dia libur, tidak menghafalkan Al-Quran. Berkepanjangan dia. Mulainya berat. Makanya ibadah yang Allah telah karuniakan kepada kita dengan badan yang sehat, dengan semangat yang tinggi ini jangan sampai kita melupakan. Karena apabila kita lupa akan dilupakan oleh Allah Ta'ala. Wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum katanya Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kamu itu melupakanlah dengan lupa. Karena lupa kita tidak dihukum. Karena lupa itu bukan kehendak kita. Makanya Allah mengatakan Rabbana la tu'aqidna in nasina au akhtana. Ya Allah jangan kau hukum kami ini jika kami ini salah dan lupa. Tapi melupakan tidak perlu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Maka janganlah kamu menjadi orang yang melupakan Allah dengan tidak beribadah, malas beribadah, malas beramal soleh. Maka orang itu akan turun dia imannya dan turun iman ini dengan meninggalkan yang wajib. Bahkan juga meninggalkan yang sunnah. Dan juga melaksanakan yang haram maupun yang makruh. Maka turun iman. Karena manusia kalau sudah meninggalkan yang wajib. Akan dipapak dan akan dijemput perkara yang haram. Lihat, kalau orang tidak mau minum air. Yang itu menjadi kebutuhannya. Dia akan minum khamer. Maka orang bagaimana memenuhi yang halal dulu. Supaya haram tidak masuk di perut kita. Kita menggunakan waktu untuk ibadah supaya setan tidak bisa membujuk kita. Nah, itu di antara makna iman yang harus kita kita fahami. Kemudian juga yang perlu yaitu kita ketahui bahwasanya kalau tadi ada kesempurnaan Islam ya dengan meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya dan juga ada kesempurnaan iman akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Paling sempurnanya iman seseorang adalah paling baik akhlaknya. Subhanallah, iman hubungannya dengan akhlak. Ya. Paling sempurna Islam kita menggunakan waktu. Jangan sampai waktu ini digunakan sia-sia duduk yang kita tidak berpikir kepada Allah Ta'ala. Bekerja yang dicampuri dengan kemaksiatan atau ngobrol yang tidak menentu ke sana kemarinya berapa jam, berapa banyak manusia ngobrol tidak ada faedahnya. Melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka orang mukmin harus menghargai waktu. Karena kita dikejar oleh waktu dan kita tidak bisa mengejar waktu. Hari ini seandainya kita tidak duduk di masjid, kita tidak mendapatkan kebaikan. Ya, jadi ini harus kita fahami bahwasanya akmalul mukminina imanan orang mukmin yang sempurna imannya ahsanuhum khuluqa paling baik akhlaknya akhlak dia kepada Allah taala beribadah dengan ikhlas akhlak kita kepada Rasulullah SAW mengikuti sunnahnya akhlak kita kepada orang tua bagaimana kita bisa birrul walidain akhlak kita kepada tetangga bagaimana kita bisa berbuat baik kepada tetangga Man kana yu'minu wal yamil akhir fal yukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir maka hendaknya memuliakan tetangganya. Jadi kalau kita kembali makna iman dan makna Islam subhanallah. Tidak ada jeleknya diri kita. Tetapi tidak mungkin kita akan mengamalkan Islam dan iman ini kecuali dengan menuntut ilmu. Karena Islam bukan perasaan. Islam bukan impian yang beda satu sama lain. Islam bukan hasil musyawarah orang sehingga perlu didiskusikan, perlu dirapatkan tidak, tapi Islam adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Innatina indallahil Islam. Ini dia antara hal yang sifatnya kita harus menjaga meningkatkan kesempurnaan iman kita bagaimana kita berakhlak yang mulia di sisi Allah taala dengan beribadah tawadhu ya ikhlas kepada Allah taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kenikmatan, keuntungan. Iman ini banyak sekali. Orang yang beriman yang merasa muraqabah diawasi oleh Allah Ta'ala tidak akan berbuat jahat. Nah, maka bagaimana Allah tidak memasukkan di dalam surganya? Karena orang yang beriman merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dia tidak akan berbuat jahat. Dia mengatakan, La yazni zani khina yazni wahwa mu'minun. Wala yasriku sariku khina yasriku wa wa mu'minan. Ya. Hubungannya dengan iman. Tidak mungkin orang itu berbuat zina ketika mau zina kalau ada imannya. Jadi iman itu pergi datang dia. Ya. ya. Dan tidak mungkin dia akan mencuri barangnya orang ketika dia mau mencuri ketika adanya iman. Ini menunjukkan keutamaan iman. Merasa dirinya muraqabatullah, diawasi oleh Allah taala Allah berfirman, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah mengintai kamu, mengawasi kamu. Dan malaikat ini mencatat. Majal fitu min qawlin illa lataihi rakibun atid. Tidaklah yang diucapkan oleh omong lisan kita melainkan malaikat rakib dan atid mencatatnya. Ya, ini keutamaan iman. Kalau kita sebagai pegawai tidak mungkin akan curang bekerja karena keimanan kita kepada Allah Taala. Kalau kita sebagai seorang ustadz tidak mungkin datang belakangan pulang duluan. Tidak mungkin kita di tengah-tengah mengajar lalu menyempatkan untuk yang lainnya. Karena merasa muraqabatullah. Diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang menimbang tidak mungkin dia akan mengurangi timbangan. Karena iman. Karena iman membuahkan rasa khauf. Rasa khasyatullah. Ya, yang itu dibangun dengan ilmu Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini maka orang mukmin demikian hendaknya. Orang muslim demikian hendaknya. Itu yang nomor dua. Selanjutnya yang nomor tiga. Allah mengatakan wal qanitina wal qanitat. Ya. Jadi orang yang dijamin masuk surga, bebas dari siksa neraka, orang yang muslim, laki-laki perempuan, orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, wal qanitina wal qanitat dan orang yang tunduk kepada Allah Ta'ala laki-laki maupun perempuan qanitin ya karena makna kunut banyak dari kalangan para ulama sunnah seperti Ibnu Kasir rahimahullah taala mengartikan qanata maknanya beribadah kepada Allah beribadah kepada Allah taala tenang-tenang hati dan khusuk demikian juga Imam Qurtubi rahimahullah taala ahli tafsir mengatakan orang yang qanita itu orang yang tunduk yang tawaduk beribadah kepada Allah dan tawaduk pula kepada sama manusia ya Allah ya. Nah, kalau orang-orang ini memang betul dia muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitina wal qanita di dunianya baik, bagaimana di akhiratnya tidak baik? Kan kebaikan manusia di akhiratnya tergantung kebaikan dia, amal dia di dunia. Jika amalnya baik, insya Allah di akhiratnya akan baik. Tentunya di akhirat ini mendapatkan kita mendapatkan banyak rahmat dari Allah Taala daripada amal yang kita amalkan. Ya, jadi kunut maknanya orang beribadah kepada Allah, takarub kepada Allah Taala, orang yang tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan juga kunut diartikan pula orang yang sholat malam. Ya. Wa kumulillahi lillahi qanitin. Wakumu kumu lillahi qanitin. Bahkan juga kunut artinya juga zikrullah. Artinya pula membaca Al-Quran dengan panjang sekali. Tentunya kalau kita sholat sunnah. Atau kita sedang dalam keadaan di rumah, ada waktu membaca Al-Quran termasuk qanitin. Makanya dikatakan dalam satu hadis, Mazala Rasulullah SAW yaknutu fis subhi senantiasa beliau kunut subuh maknanya membaca ayat yang agak panjang pada waktu sholat subuh. Jadi bukan kunut yang dimaksudkan angkat berdua angkat tangan setelah ruku. Ya, tetapi kunut di situ adalah beliau membaca surat yang panjang pada waktu sholat subuh. Ini maknanya kunut. Nah, siapa saja kaum laki-laki yang dia sholatnya dia khusuk, yang mana dia tawaduk dia kepada Allah Ta'ala, tawaduk kepada sesama kaum muslimin dan juga membiasakan diri untuk bangun malam, sholat malam, maka termasuk kutiba minal qanitin. Ditulis adalah orang-orang yang kunut, jadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mensifat orang mukmin itu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit malam hari itu tidur wabil asharihum yastafirun. Mereka pada waktu sahur mereka itu istighfar, bangun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah mensifati orang yang ahli surga ini tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menjawab tempat tidurnya, tidurannya sedikit dia, tetapi mereka ingin munajat kepada Allah taala yad'una rabbahum memohon kepada Allah taala khaufan dengan rasa takut wa tama'an dan berharap surganya. Kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya kunut ini adalah bangun malam. Amman huwa qanitun. Nah, kunut. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'ima yakhzarul akhirata wa yarju rahmata rabbik sebagaimana disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 9. Wahai orang-orang musyrik, kamukah yang lebih beruntung ataukah hamba-hambaku orang yang qanitun ana al-lail, orang yang beribadah pada malam hari. Maka orang yang mendapatkan surga dibebaskan raka malam harinya bukan untuk mengumbar mata melihat dosa-dosa atau mendengarkan suara yang menjadi sebab kita itu akan dirubung oleh syaitan. Tetapi waktu malam itu sebagian dari waktu malam ini digunakan untuk munajat kepada Allah. Termasuk juga menuntut ilmu malam hari. Bagian daripada kunut kita kepada Allah Ta'ala. Bangun ya untuk sholat. Makanya Allah mengatakan وَمِنَ اللَّيْلِ laili fasjud dari waktu malam itu sujudlah. Tidak cukup kita situ. Wasabbihu lailan tawila. Wa minal laili fasjudlahu. wasabihu Wasabbihu lailan tawila. Maka pada waktu malam sujudlah salat dan bertasbihlah kepada Allah taala di dalam malam yang cukup panjang. Allah mengatakan qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi waratilil Quran. Subhanallah ini orang-orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala masuk di dalam surga dan dijauhkan dari nerakanya menggunakan waktu malam diantaranya memperbanyak untuk zikrullah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang nomor empat. Maka di antara orang-orang yang bahagia di dunianya bahkan juga paling bahagia di akhiratnya yaitu wassadiqina wasotikot. Orang-orang yang jujur. Laki-laki yang jujur dan wanita yang jujur. Dan asidku adalah sifat orang mukmin, bahkan juga sifatnya Rasulullah SAW, bahkan juga sifatnya para sahabat wasiddiqina wasyuhada. Jujur ketika kita bertauhid, tidaklah yang disembah, tidaklah yang diibadai kecuali Allah. Jujur kita kepada Rasulullah SAW, tidak mengambil sunnah kecuali sunnahnya beliau. Jujur kita kepada para sahabat menghormati dan mengambil juga keterangan dari para sahabat. Radhiyallahu anhu itu jujur kita kepada Allah Ta'ala. Ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kejujuran kita ketika kita bersahadat. Ya. Karena orang bersahadat bersaksi akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Bukankah kita berjanji kepada Allah Ta'ala setiap sholat? Iya karena butuh Ya iya karena stain kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Maka ini janji kita di, di mana sitkun kita, kejujuran kita. Kalau kita jujur maka kita tidak meminta kecuali kepada Allah. Yang itu haknya Allah Ta'ala. Tidak minta hujan kecuali kepada Allah. Tidak minta kesembuhan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta perlindungan dari balak kecuali kepada Allah taala karena kita harus asidku jujur di dalam ikrar kita bersyahadat jujur pula ketika kita berjanji iya karena butuh iya karena nasta'in dan kejujuran ini ayolah ikhwan menggiring manusia kepada surga dia mengatakan innas sidqa yahdi ilal birri sebagaimana hati yang sahih Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan manusia, menggiring manusia kepada perbaikan kepada amal yang baik. Karena jujur ini kebalikannya adalah al kadhib Asidku nah, ini lawannya musuhnya adalah dusta. Sedangkan dusta adalah sifatnya orang munafik. Maka dia mengatakan inna sidqa yahdi ilal birri sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan manusia kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Subhanallah. Maka orang yang berbuat kebaikan ini akan dibalas oleh Allah Ta'ala berupa surga. inna rojula la yasduku hatta yakuna siddiqan. Maka orang yang berbuat jujur ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang jujur. Ya. Wa innal kadiba yahti ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu mengantarkan manusia kepada yang curang. Kepada kedaliman penganiayaan. Wa innal fujuro yahti ilan nar. Sedangkan yaitu kedoliman penganiayaan itu jalan menuju kepada neraka. Ya, Namanya kita harus jujur, ketika bicara harus benar, ketika menimbang juga harus benar. Ya, ketika kita memegang amanat, diserai amanat juga harus jujur. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita agar kita menjadi orang yang pemegang amanat. Demikian juga berikutnya. Bahwasanya Al-Imam Baghawi rahimahullah taala memberikan penjelasan barang siapa yang bisa menjaga lisannya maka dia termasuk orang yang wasiddiqina wasadiqat. Jadi karena lisan ini banyak berbuat daripada yang lainnya. Ya, jadi menjaga lisan bahkan beliau mengatakan man yadman baina lihyaihi wa baina fakhidaihi azman lahul jannah. Barang siapa yang mau menjaga antara dua jenggotnya ini yaitu menjaga lisan. Karena ini penyakit subhat di sini. Dan juga menjaga antara dua pahanya, pahanya yaitu menjaga farjinya. Karena itu munculnya penyakit syahwat, maka Allah akan menjamin dia masuk di dalam surga. Ya. Jadi bagaimana lisan tidak bicara kecuali yang hak. Ya. Ini jujurnya lisan. Terutama jujurnya para da'i. Tidaknya dia menyampaikan yang hak dari Allah Ta'ala. Yang hak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya. Oleh karena itu dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita tidak boleh bicara kecuali kalau itu yang benar. Apabila ragu-ragu kita harus meninggalkannya. Dia mengatakan, tak majari ila ilama layari buk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan karena ragu-ragu tidak cucur dia kepada sesuatu yang yakin. Dan juga dia mengatakan, wah inna sidqa tamanina." Orang yang jujur itu adalah tenang hatinya. Berbeda dengan orang dusta. Wa innal kadhiba ribah. Dusta itu gelisah. Hmm. Ya. Dia mengatakan wa inna sidqa tomatnina. Kata yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Bani. Ya. Wa inna sidqa nina. Jujur itu keterangan kita saja kalau diinterogasi oleh siapapun. Jujur, gak bisa mereka melacak kita. Orang jual beli kalau jujur bagus dia. Karena orang jujur dilacak bagaimanapun tetap dia jujur. Berbeda dengan orang bohong. Maka orang bohong didatangkan orang lain bicaranya yang lain dia. Ya, wal kadiba raibah. Bohong itu menggelisahkan hati dan juga membuat ributnya anggota badan kita. Ini di antara kenikmatan orang itu jujur, terutama jujur kita ya istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya yang nomor lima di antara kunci yang membawa kebahagiaan kita terutama di akhirat nanti yaitu orang yang bersabar. Allah mengatakan wassabirina wassabirat. Laki-laki yang mau bersabar dan juga perempuan yang mau bersabar. Kenapa kita bersabar? Karena kita diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah Ta'ala. Karena dunia itu tempat ujian. Apa katanya Allah Ta'ala? Wala nabluwannakum. Benar-benar kami akan menguji kalian semuanya. Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Sehingga kami benar-benar melihat secara dohir siapa yang bersungguh-sungguh beribadah dan siapa yang bersabar. Wala na'lamas sabirin. Dan kita tidak mungkin akan keluar dari musibah tetapi solusi untuk menangani musibah bagaimana kita bersabar. Menahan diri dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang bersabar. As-sabru inda sudmatil ula. Dan sabar itu dibutuhkan pada saat datangnya musibah yang pertama. Berapa banyak orang menasihati sabar, tapi ketika datang musibah kepada dia, dia tidak bersabar. Ya. Dan sabar ini kunci keberhasilan para anbiya. Para utusan Allah Ta'ala mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberikan kebahagiaan bagi orang bersabar. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira wahai Nabi orang bersabar. Alladzina idza asabat musibah. Yaitu siapa orang bersabar ketika menimpa musibah. Qalu inna lillahi mereka mengatakan memang kita itu miliknya Allah. Ketika anak meninggal dunia, itu memang anak miliknya Allah. Ketika kita membawa duit kecopetan, naudzubillah memang duitnya miliknya Allah. Selesai dengan sabar tuntas penyakit hati. Kalau merasa semua itu miliknya Allah taala. Ya alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa katanya Allah Taala? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tiga keuntungan yang bersabar. Mereka itu adalah orang yang disejahterakan oleh Allah Ta'ala. Dan juga orang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan orang mendapatkan petunjuk itu keutamaan bersabar. Dan masih banyak lagi keutamaan bersabar ini di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan wa ma u'tiya akhatun khairan wa awsa'a minas sabri. Wa ma u'tiya akhatun khairan wa awsa'u min minas sabri ya. Wa ma u'tiya akhatun syai'an huwa khairun wa awsa'u wa awsa'u minas sabri. Tidak ada pemberian yang paling baik dan paling luas kepada hambanya melainkan kesabaran. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah Taala menjadi nah, orang yang bersabar Allah ya ini eh, afrih alaina sabra ya Allah tuangkan kesabaran bagi kami ini. Dan juga perlu difahami kaum muslimin wal muslimat ya wal mu'mina wal mu'minat was-shadiqina was ya wal qanitina wal qanitat bahwa Allah tidak mendaki musibah yang menimpa kepada kaum muslim melainkan mendaki kebaikan. Jadi Allah menimpakan musibah kepada kaum muslim muslimin keuntungan bagi kaum muslimin. Pertama apa keuntungan musibah itu? Dihapus dosanya. Nah, ya. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, jangan berpikir hanya sakitnya, kehilangan sesuatu, tapi berpikirlah di balik itu apa yang yang Allah kehendaki kepada kita. Maka Allah menghendaki dihapus dosa. Dan apabila kita mau bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala. Ini keutamaan bagi orang yang ketika mendapatkan musibah lalu dia bersabar. Ketika diperintahkan oleh Allah taala, dia bersabar melaksanakannya. Ketika dilarang juga dia bersabar meninggalkan larangan Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan sabar ini, "Idza aradallahu bi abdihil khaira." Ya. "Idza aradallahu bi abdil khaira ajjala lahu uqubatahu fid dunya." Jika Allah menghendaki hambanya itu baik, disegerakan hukumannya di dunia. Ditimpa sakit. Tapi Alhamdulillah ya Allah. Kita sakit di dunia masih ada orang yang menjenguk kita. Yang ngasih apel walaupun kita tidak makan pahit rasanya. Ada orang yang mendoakan kita. Tapi kalau orang di neraka nanti. Nah, Siapa yang bisa menjenguk? Kalau orang itu disiksa di alam kubur. Siapa yang bisa menjenguk? Karena orang wataqatta'at bihumul asbab. Per, yaitu putus hubungan keluarga. Tapi Alhamdulillah. Allah menjadikan hambanya kena musibah di dunia, diampuni dosanya dan juga ada orang yang belas kasihan kepada kita. Wa idza aratallahu bi 'abdihi syarra, jika Allah menghendaki hambanya itu jelek, ya dan bila andalik. Amsaka anhu bidan bihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Maka ditahan hukumannya di dunia. Ditahan dia sampai Allah akan menimpakan semuanya nanti di akhirat. Nah, Nah kita tidak senang apabila diselamatkan di dunia tapi akhiratnya celaka. Nah ini untuk kunci kebahagiaan kita. Bahwasanya musibah yang menimpa kepada kaum muslimin bukan penghinaan Allah kepada hambanya tidak. Tetapi untuk menghapus dosanya. Ya, sebagaimana hati yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Bahkan juga yaitu para ulama seperti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan as-sabru minal imani karroksi alal jasad. Ya. Sabar ini hubungannya dengan iman kita. Bagikan kepala kita dari semua anggota badan kita. Subhanallah kenikmatannya ber Orang memiliki sabar berarti memiliki iman. Orang tidak bersabar berarti dia kurang imannya. Ketika berkali-kali tidak bersabar, berkurang terus imannya. Nah, itu bila mendal sampai hilang atau lenyap imannya. Ini menunjukkan orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirnya nanti wasabirina wasabirat. Dan juga hukuman di dunia. Ya, hukuman di dunia bagi orang tidak bersabar, hatinya kolak Hatinya goncang terus, bahkan juga akan menyalahkan orang lain. Minyak, oh ini apa sih fulan karena yang membonceng anak saya sehingga anak saya jatuh. Karena tidak ada keimanan dengan takdir. Tapi kalau bersabar dia, oh iya ya memang kita itu miliknya Allah Ta'ala. Allah menghendaki demikian maka bagaimana kita mencari pahala di saat kita kena musibah. Dia memberikan penjelasan tentang hukuman bagi orang tidak bersabar. Apa kata beliau? An-naihatu idza lam tatub. Ya. Qabla mautiha. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Maka wanita yang meratapi kematian, entah itu anaknya meninggal dunia atau ibunya. Wanita yang yaitu an-naiha, an-naiha itu maknanya menangis dengan menjerit-jerit. Ada pun orang meninggal dunia, dia meneteskan air mata, menunjukkan kesedihannya, boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia, beliau menggendongnya dengan meneteskan air mata. Tapi menangis yang sampai menampar pipi, menyobek-nyobek saku, bahkan kakinya menendang. Maka ini termasuk orang yang naik Apa kata beliau? An-naihatu idalam lam tatub qabla mautia. Wanita-wanita yang meratapi orang meninggal dunia sebelum dia tidak uh, dia belum bertobat sampai saat kematiannya tuqamu yaumal kiamati akan dibangunkan besok pada hari kiamat wa alaiha sirbalun min qatiran akan dikasih baju tir baju aspal untuk membakar badannya biar agak biar panas wadir min jarabin dan juga diberi pakan berupa baju yang banyak kutunya ini hukuman bagi orang yang sifatnya tidak ber Sabar di dunia dilanda dengan kesedihan, meratap yang tidak ada manfaatnya, di akhirat begitu Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Nauzubillah min dalik tentang masalah orang itu tidak mau bersabar. Selanjutnya yang nomor enam, maka di antara kunci kebahagiaan ini adalah khusuk wal khasiina wal khasiat. Laki-laki yang khusyuk ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan wanita yang khusyuk ketika dia ber, beribadah. Terutama khusyuk pada waktu kita dalam keadaan sholat. Maka dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan ayat ini wal khusyuk maknanya tomak nina. Tenang. Ketika kita ruku tidak bangun kecuali khusyuk kecuali tenang dulu. Jadi ibaratkan bergetar tidak bergetar dia dan juga perlahan-lahan, pelan-pelan. Tidak terburu-buru. Dia mengatakan al-ajalatu syaitan. Terburu-buru itu termasuk temannya syaitan. Dan juga menundukkan diri, tawaduk tawaduk termasuk bagian khusuk. tawaduk kita kepada Allah taala pada saat beribadah. tawaduk kita sama kaum muslimin, bahkan Rasulullah SAW disuruh tawadhu apa katanya Allah Ta'ala? Waqfid janakaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ya. Maka tundukkan sayapmu. Ya, janak itu sayap. Jadi seandainya beliau itu punya sayap tidak boleh terbang. Waqfid janakaka tundukkan dirimu itu limanittaba'aka minal mu'minin. Kepada orang-orang mukmin yang mengikuti sunnahmu. Ya. Nah, tawaduk maknanya kita tidak merasa memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Tawaduk maknanya tidak merasa orang lain itu butuh kepada kita. Ya. Makanya orang yang sombong adalah orang yang hilang tawaduknya. Ya, karena tawaduk kebalikannya adalah al-kibru. Beliau mengatakan al-kibru batarul haqi. Wahamdun nas. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Nah, jadi orang itu walaupun tidak niat sombong, tapi kalau kebenaran ditolak, maka orang itu mutakabir. Dengan dasar apa? Allah Ta'ala mengatakan iblis itu sombong. Ya, Iblis itu sombong karena mereka tidak mau sujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya mana Allah mengatakan wa idh nahlil lil malaikati isjudu liatama fasajatu illa iblis. Ketika Allah mengatakan yaitu itu qulna lil malaikat isjudu. Hai malaikat sujudlah kepada Nabi Adam. Semuanya sujud kecuali iblis apa? Enggak. Wastakbaro dan sombong. Dan orang sombong wakana minal kafirin termasuk orang orang kafir. Ya, jadi orang tawaduk berarti meninggalkan sifat kesombongannya. Dan juga beliau mengatakan mata wadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah orang yang tawaduk karena Allah. Jadi tawaduk itu ada karena manusia. Tapi tawaduk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tawaduk ma tawaduk ahadun lillah. Tidaklah salah satu di antara kamu tawaduk karena Allah Ta'ala. Melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, jadi kita tidak boleh menyombongkan diri. Termasuk menyombongkan diri wahom tunas. Ya. Wahom tunas itu meremehkan manusia. Apalagi meremehkan saudaranya kaum muslimin. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan menghina manusia. Meremehkan saudaranya. Maka tawaduk beliau sallallahu alaihi wasallam tawaduk kepada para sahabatnya. Bayangkan beliau diperintah oleh Allah Ta'ala tawaduk kepada para sahabatnya. Waqfid jana kalimanit bagaimana Bagaimana kita tidak tawaduk kepada sama kaum muslimin? Selanjutnya, Syekh Abdul Aziz bin Basrahim Allah ta'ala menjelaskan makna tawaduk dalam ayat ini. Yang di dalam majmuk fatwanya, dia mengatakan mereka itu khusuk ketika taat kepada Allah. Jadi khusuk, khusuk itu maknanya tenang, ya. Tenang kepada ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita innallaha auha ilayya wadu. Beliau mengatakan innallaha auha ilayya wadu. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku hendaknya kamu itu tawadu hatta la yabghi ahadun ala ahadun sehingga tidak satu pun orang yang berbuat curang atau berbuat zalim wala yafkharu ahadun ala ahadin sehingga tidak ada satu pun orang yang menyombongkan dirinya kepada yang yang lainnya dan juga termasuk khusuk tawadhu adalah orang yang sholat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un mutawadhi'un Beruntung orang yang sholat. Siapa orang yang sholat beruntung itu? Ketika mereka sholat dalam keadaan khusuk. Khusuknya hati. Khusuknya anggota badan tergantung dengan khusuknya hati. Nah. Makanya orang yang sholat dia memahami makna sholat dia lebih khusuk. Bayangkan kalau kita membaca doa antara dua sujud Rabbi firli, Rabbi firli. Butuh waktu yang cukup lama. Difahami maknanya. Sehingga kita tidak bercepat-cepat untuk sujud. Ya, jadi sholat diwajibkan kita tawaduk dan juga khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan surga al-firdaus diperuntukkan orang yang tawaduk yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya ikhwah yaitu kunci kebahagiaan yang nomor tujuh yaitu wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang laki-laki dan perempuan yang mau bersedekah. Nah, kami yakin bahwasanya kita semuanya ini mendapatkan rezeki lebih daripada kebutuhan kita. Maka kelebihan itu ada manfaatnya apabila disodakokan. Kepada orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan dari kita semuanya ya itu adalah sodako wasod wal mutasodikina wal mutasodikat ya dan juga harta ayah kenapa kita diperintah untuk bersodako? karena kita tidak bisa menghabiskan harta kita yang di dunia itu untuk diri kita. Perut kita hanya seperti ini. Punya kekayaan satu hari satu kintal beras yang dimakan hanya satu piring, dua piring, tiga piring. Punya mobil 10 yang dipakai satu. Yang lain hanya sebagai pemandangan. Punya tanah 100 hektar hanya dilihat. Karena kita butuhnya 2 meter hanya 3 meter saja. Kecuali kalau tanah itu diwakafkan. Nah. Kecuali rumah yang 10 itu disewakan duitnya untuk visabilillah. Kecuali ada orang miskin disuruh tempati dulu rumah ini sampai kamu itu punya rumah. Bukankah ada namanya al-umrah? Al-umrah itu maknanya menempati rumah orang. Dia ya, enggak apa-apa, selagi kamu belum punya rumah, tempati rumah itu. Nah, itu baru bermanfaat. Kita punya mobil banyak kalau mobil diperuntukkan untuk dakwah. Ini kami punya mobil dua tiga nanti barangkali ada orang sakit bisa memakai. Ada dai yang mau membutuhkan pakai. Innamal amalu binniyat. Itu baru bermanfaat. Jadi kenapa kita harus bersodakoh? Karena harta yang kita miliki itu lebih daripada kebutuhan yang kita juga ada orang mengatakan mali mali mali dihitung oh, itu harta saya harta saya harta saya apa kata beliau ma min malin illa ma akala faafna orang itu sejatinya tidak punya harta kecuali yang dimakan yang sudah masuk di perutnya kita masak 10 kilo yang termakan paling paling seperempat kilo Wa mala bisa fa'ablah. Baju yang dipakai yang sudah usang itu miliknya. Jadi baju yang kita tumpuk 10-15 itu belum tentu milik kita. Dan kadang-kala -kadang kita sudah tidak senang dengan baju itu. Tapi kadang-kala -kadang tidak senang juga tidak dikasihkan orang. Miliknya siapa dia? Demikian juga dia apa beliau, apa kata dia uamata sodakofa tasaddaqa Dan harta yang sudah di, di infakkan sudah lewat itu baru me baru milik kita makanya supaya harta ini bermanfaat sebelum kita meninggal dunia nafkahkan dan nafkah ini bukan harus untuk sekolah saja kita menafkahi istri kita fisabilillah bukan kalau mengatakan liyum fikdu saatin min saati hendaklah orang itu membelanjai istrinya menurut kemampuannya menafkahi anak yang menjadi tanggungan kita adalah fisabilillah jadi menginfakkan harta bukan hanya untuk masjid, bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk hal yang diizinkan dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga pada hari kiamat nanti di antara orang yang mendapatkan naungan dari Allah taala tidak ada naungan kecuali naungannya orang yang bersedekah. Dia mengatakan warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiku yaminuh. Nah. Ya. Ini keutamaan bagi orang bersedekah. Maka orang yang mendapatkan naungan besok pada hari kiamat. Orang yang bersedekah. Dirahasiakan sedekah itu. Bagikan orang yang ketika tangannya mengulurkan harta. Tangan kirinya tidak tahu dia. Ya. Ini apabila kita bersedekah memang begitu seharusnya kita amalkan. Tapi ada orang berinfak, hendaknya dia jelaskan supaya tidak timbul fitnah seperti orang kaya. Ini zakat saya, tidak mengapa. Itu betul sodakoti. Fani imah ya Allah mengatakan kalau kamu menampakkan zakatmu itu bagus supaya tidak ada dugaan atau sunidon dari saudara-saudara kita yang miskin. Yang penting bagaimana kita bersodako ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena ini kunci orang itu bahagia di akhiratnya. Bahkan juga beliau mengatakan keutamaan sodako ini. Apa kata beliau? Mana kosot sodakotun min malin. Orang bersodako tidak akan dikurangi hartanya. Justru Allah Ta'ala akan menghancurkan manusia harta karena kebahilannya. Karena kebakilannya dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Berapa banyak orang bakil menjadi ambruk usahanya. Tapi orang bersedekah Allah berjanji. Mana kosas sedekotun min mali. Tidak akan dikurangi harta orang yang bersedekah itu. Demikian juga beliau mengatakan wassadaqatu ini keutamaan. Keutamaan sedekah. Wassadaqatu tutfiul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nara. Ya. Sodako itu bisa menghapus dosa kita bagikan air memadamkan api. Subhanallah kabar gembira yang Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita untuk menyejukkan hati. Dan alhamdulillah kan, orang yang bersodako itu senang hatinya. Tapi orang beramal ini afan, tidak bisa dirasakan oleh orang lain yang tidak beramal. Ini keutamaan orang beramal. Orang memiliki ilmu, nikmatnya ilmu tidak mungkin akan dirasakan oleh orang tidak punya ilmu. Karena ilmu hanya dituntut dengan belajar. Ala ilmu bitta'alam. Demikian juga nikmatnya iman tidak mungkin dirasakan oleh orang lain kecuali orang yang memiliki iman. Ini bedanya orang memiliki iman, memiliki amal soleh dengan memiliki harta. Kalau orang miskin bisa merasakan nikmatnya naik mobilnya orang kaya. Ya, orang miskin bisa merasakan nikmatnya masakannya orang kaya. Tapi orang miskin ilmu tidak bisa merasakan nikmatnya orang punya ilmu. Karena ilmu tidak bisa dihadiahkan. Sebagaimana amal tidak bisa dihadiahkan. Maka Allah mengatakan man amila salihan fali nafsi. Orang beramal itu untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi orang bersedekah dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Apa katanya Allah Ta'ala? Masalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang berinfak fi sabilillah. Bukan fi sabilillah syaitan. Bukan fi sabilillah maksiat. Ibaratkan orang yang menanam satu biji. Akan keluar tujuh bulir. Setiap satu bulir seratus. Digandakan oleh Allah Ta'ala 700 bahkan lebih. Ya. Dan juga beliau mengatakan inna sadaqata inna sadaqata tudfi'u ghadaballahi. Sedekah itu menghapus kemarahan Allah taala, memadamkan kemarahan Allah taala. Wa tadfa'u mitatassu, ya, wa tadfa'u mitatassu. Sedekah itu akan menghalangi orang dengan suil khatimah. Maka orang bersedekah ikhlas karena Allah taala insya Allah husnul khatimah. Nah inilah kita hendaknya mengeluarkan sisa-sisa dari harta kita. Sebetulnya ayolah ya, kebutuhan kita itu hanya sedikit, cuma tomatnya yang banyak. Ya, lihat orang ingin makan prasmanan kan, tapi yang dimakan masuk ke perutnya itu hanya sedikit. Bahkan kalau kita lihat semua penyakit itu sebabnya karena apa? Makanan. Dia ada kolesterol karena sholat malam dua jam, semua penyakit itu karena makanan. Darah tinggi, makanan. Gak ada pak, jangan puasa nanti darahnya naik. Jangan sholat lama-lama nanti darahnya tidak ada. Orang sakit gula pun juga sebabnya makanan. Asam urat pun juga sebabnya makanan. Makanya oleh mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih lebih jadi penyakit yang menimpa kepada jasad manusia hakikatnya adalah dari makanan bukan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan-keutamaan bagaimana kita bisa menginfakkan harta ini fisabilillah. Yaitu as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah kal qaimi lailan wasaimi nahara. Orang yang mau membantu janda dan orang fakir miskin, ya. Seperti orang jihad sabilillah Seperti orang yang siang harinya berpuasa, seperti orang yang malam harinya sholat malam. Subhanallah keutamaan bagi orang yang ber bersedekah Selanjutnya yang kedelapan yaitu waso imat nah. Orang laki-laki dan perempuan yang mau berpuasa. Karena asyamu al-imsak. Siam itu adalah menahan diri dari sakwat yang karam Ya, nah, itu secara bahasa. Makanya beliau mengatakan malam yata qaula zur wal amala bihi wal jahala falaysa hajatun fi ayyata at'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak mau meninggalkan perkataan keji, tidak mau meninggalkan perbuatan dosa, tidak mau meninggalkan kebodohannya, maka Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Jadi as-saum Puasa termasuk penghalang manusia itu di nerakanya. Dan orang yang sering berpuasa nanti akan masuk surga dengan pintu khusus ar-royan pintu kesegaran subhanallah apa kata beliau as-saumu li wa ana ajzibi puasa ini urusanku katanya Allah taala aku akan membalas karena orang berpuasa insya Allah orang yang ikhlas karena kalau tidak ikhlas tidak mungkin puasa karena puasa itu sehari penuh di rumah di mana saja dia berpuasa makanya Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Di antara ahli tafsir bisabri adalah bisyam. Terutama untuk menghilangkan atau membendung syahwat kita yang haram. Para pemuda dianjurkan segera menikah. Apabila belum mampu, hendaknya berpuasa. Ya, ya masar sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wahai pemuda kalau sudah mampu untuk menikah, segeralah menikah karena itu akan menjaga pandangan yang haram dan juga menjaga yaitu farji kita. Wa illam yastati fa Kalau belum mampu maka hendaknya dia berpuasa karena puasa itu wijaun menjaga kehormatan diri kita semuanya. Selanjutnya pula ya, ini, ini karena waktunya mau pertanyaan menjaga farji ya yaitu wal hafidhina furujahum wal hafidhat orang yang menjaga farjinya Baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Karena farj ini penyakit syahwat yang sangat bahaya. Terutama pada zaman kita sekarang. Banyak alat-alat teknologi canggih yang membangkitkan syahwat yang haram. Maka nah, orang punya HP hendaknya hati-hati. Ya, jangan sampai membangkitkan syahwatnya yang haram. Dengan Facebook pada wanita yang bukan mahramnya atau yang lainnya. Maka Allah mengatakan pula Ya, bahwasanya kita boleh melampiaskan syahwat ini hanya kepada dua. Kepada istri dan kepada budak. Sedangkan di Indonesia tidak ada budak ini. Walladzina hum li furujihim khafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun dan orang-orang maknanya orang-orang dijamin masuk surga. Dan orang-orang menjadi ibadur rahman adalah orang yang mau menjaga farjinya. Kecuali kepada istri dan kepada budak yang dimilikinya. Tapi kalau wanita punya budak, laki-laki tidak boleh dikumpuli. Kalau wanitanya satu kepada si suami. Tapi kalau laki-laki dua, suami dan budaknya. Makanya dengan dasar hadis ini, eh, ayat ini Al Imam Syafi'i rahimahullah taala mengharamkan onani. Ya, karena hanya dua di dalam ayat Al-Qur'an, illa ala azwajihim au ma malakat aymanhum, kecuali dengan istrinya dan juga kepada budak yang dimilikinya. Wa man ibtagha bara'adhalik. Siapa mencari selain dua ini, ya, faulaika humur humul atun ini adalah orang yang melampaui batas ya jadi jangan sampai kita jatuh kepada perkara yang hina ini oleh karena itu setiap jalan yang menuju kepada perzinaan diharamkan oleh Allah taala Allah mengatakan wala taqrabuz zina janganlah kamu mendekati zina janganlah kamu mendekati perbuatan zina karena mendekati perbuatan zinanya menuju jalan kepada perzinaan naudzubillah min dzalik yang nomor 10 ayo ikhwah zikrullah dan keutamaannya wadzakirin Allah kasiro wadzakirat. Ya. Orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Semua dari mulai awal sampai nomor sembilan itu pangkalnya. Kalau itu orang itu mau zikrullah akan bisa melaksanakan sembilan itu. Ya. Karena zikr adalah mengingat Allah. Dan zikir kepada Allah itu ada zikirnya hati. Ada zikirnya lisan. Ada zikirnya anggota badan. dikirnya hati kita istighfar. Menyesali perbuatan yang jahat. Zikirnya hati ikhlas beribadahnya kepada Allah Ta'ala. Zikirnya hati bagaimana kita menaruh kesenangan kepada saudara kita. Zikirnya hati yaitu ingin berbuat baik. Zikirnya lisan membaca Al-Quran. Berdoa. ya Baca hadis Rasulullah SAW baca keterangan para ulama. Zikirnya anggota badan kita, malaka ke masjid. Ya, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi yaitu kerabat kita maupun saudara-saudara kita semuanya. Maka ini semuanya sepuluh hal ini apabila kita laksanakan Allah mengatakan Atallahu lahum maghfiratau wa ajran alima Maka Allah akan menjanjikan ampunan subhanallah. Diampuni dosanya dengan sepuluh tadi. Tidak cukup diampuni yang kita dijauhkan dari api nerakanya, tetapi wa ajrun azima Allah akan memberi pahala yang cukup besar di antaranya dimasukkan di dalam surganya. Begitulah ayyuhal ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah taala karena tadi dibatasi sampai jam 11 sekarang jam 11 lebih 5 maka bagi yang punya yaitu pertanyaan dipersilakan dan semoga Mudah-mudahan kami bisa menjawabnya dan apabila tidak insya Allah Ustaz kita akan membantu pula untuk menjawabnya. Baik, baik ini waktu ini kiat-kiat untuk menjaga kehusuan sholat kita. Pertama sebelum kita sholat upayakan melapangkan yaitu pikiran kita tidak ada sesuatu hal yang sifatnya mengganggu pada diri kita. Jadi banyak kerja, istirahat dulu sebentar. Nah, karena orang kerja langsung sholat, biasanya pikiran itu masuk dalam. Yang nomor dua, bagaimana kita memahami doa atau makna ayat yang kita baca. Karena khusyuk itu adalah khusyuknya hati. Kalau kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriki wal marib terlintas ya Allah jauhkan aku ini dan dari dosaku semisal engkau menjauhkan timur dan barat maka akan khusyuk ketika kita membaca Fatihah Alhamdulillah rabbil alamin mengenal itu tauhid rububiyah ar-rahmanir rahim itu tauhid sifatnya maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah tauhid uluhiyahnya insyaallah kita menjadi orang yang khusyuk jadi upayakan kita bisa memahami makna yaitu bacaan terutama doa-doa yang kita baca mulai dari awal sampai akhir itu insya Allah yang menunjang kekhusuan kita karena gerakan semuanya ini tergantung dengan gerakan hati maka jika hati ini bisa memahami insya Allah yaitu kekhusuan hati ini akan menggait atau menarik pula kekhusuan anggota badan kita wallah alam nah, berikutnya Bismillah ada pertanyaan implementasi kunci yang kelima yaitu sabar. Hmm. Salah satu sabar itu adalah di zaman fitnah. Hmm. Apa nasihat Ustadz untuk menghadapi keadaan di zaman sekarang penuh dengan fitnah ini? Fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin pada zaman sekarang berfokus dua. Eh, fitnah subhat. Subhat itu namanya kerancuan, fitnah kebodohan. Ya fitnah membolak-balikkan ayat Al-Quran dengan makna yang tidak benar. Yang nomor dua fitnah syahwat. Ini yang paling banyak berkembang di dunia. Dan kehancuran manusia <coughs> di dunianya karena dua perkara ini. kehancuran manusia di dunia ini karena dua perkara ini yaitu fitnah subhat dan fitnah subhat ini ya itu hanya bisa ditempuh dengan kita sering menuntut ilmu. Jadi untuk menghadapi para dai yang menyelewengkan ayat-ayat Allah taala dan juga firqa-firqa yang tersesat maka itu hanya bisa ditempuh dengan kita sering menuntut ilmu dan juga kita yaitu mengamalkan ilmu tadi dan bersabar ketika kita mengamalkan ilmu itu untuk menghadapi fitnah dan supaya kita banyak bertanya ketika kita tidak tahu. Allah mengatakan fasalu ahla dikri in kuntum la ta'lamun. Maka ketika ada fitnah beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al matiyin min ba'di. Beliau menjelaskan bahwa umat ini akan berpecah belah. Ya, akan berpecah belah maka beliau berpesan berpeganglah kamu kepada sunnahku dan juga sunnah sahabatku. Ini untuk fitnah yang pertama. Fitnah yang nomor dua syahwat ini kita bisa membendung dengan bersabar. Karena kita memang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar ketika kita belum bisa menikah. Bersabar pula ketika kita belum bisa membangun rumah. Tidak perlu untuk utang-utang. Bersabar ketika saudara kita memiliki harta yang banyak kita hanya sedikit. Bahkan untuk membendung sahwat ini kita melihat yang lebih rendah. Tidak melihat yang lebih banyak hartanya. Itu kan beliau mengatakan. ya Undur ila man huwa asfala minkum. Wala tandur ila man huwa faukakum. Wahuwa ajadaru allata. Uh, ah, maknanya lihatlah orang yang paling di bawah di antara kalian dan jangan melihat orang yang lebih tinggi urusan dunianya karena hal itu lebih man eh, lebih bisa engkau untuk mensyukuri nikmat Allah taala Allah tasdaru nikmat Allah ya alaikum ini cara kita untuk yaitu menghadapi eh, fitnah syahwat karena si fulan sudah punya ini kita ingin punya ini sehingga hutang-hutang sehingga mencari harta dengan jalan yang haram jadi berapa banyak orang meninggalkan ibadahnya karena ambisi urusan dunia. Itu adalah fitnah ya itu fitnah yang berat pula namun fitnah subhat tadi lebih berat daripada fitnah syahwa. Jadi ujian yang paling berat pada zaman sekarang ini adalah ujian yaitu subhat ini yang itu harus dikikis dengan ilmu yang nomor dua ujian berkenaan dengan sahwat karena kita dihadapkan dengan ke kemajuan teknologi sehingga orang bagaimana bisa bersaing dengan saudaranya dalam masalah urusan dunia makanya beliau tidak khawatir kalau umatnya itu miskin khawatir kalau umatnya ini dilimpah dengan harta yang banyak hanya ketika kita ada HP pada zaman sekarang lain keadaan kita pada waktu dulu belum punya HP Dulu orang tua kita setelah marib membaca Al-Quran dengan memakai oplek lampu kecil sekarang melihat televisi dan juga yang lainnya bermasalah dengan urusan sahwat. Jadi kita tepis kita tepis yaitu dua fitnah ini pertama dengan menuntut ilmu yang nomor dua bersabar atas kekurangan masalah urusan dunia wallahu alam bisawab. Nah. Eh, pertanyaan selanjutnya Ustadz mohon dijelaskan secara singkat tentang ISIS yang sedang ramai diperbincangkan berkaitan dengan hadis al muslimah man salima muslimun amin lisani wa yadi. Barakallahu fikum. ISIS ya ikhwan itu singkatan dari Islamic State of Iraq wasyam atau namanya Daesh. Dahulah Irak dan Sam. Sam itu namanya di Suriah sana. Dan ini telah dibantah oleh para ulama sunnah seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Habibullah Ta'ala dalam situsnya maka ini adalah khalifah palsu. Karena namanya saja nama memakai kunya yang tidak jelas. Abu Bakar, Abu Bakar itu bukan nama. Tapi itu kunya Al-Baghdadi, orang Baghdad. Siapa tidak tahu. Dan juga orang Irak sendiri tidak semuanya menerima kekhalifahan dia. Bahkan juga tidak bisa mereka mengalahkan pemimpin yang ada di Suriah sendiri. Dan mereka itu membunuh orang. Ketika masuk di Suriah bukan bergabung dengan Al-Sunnah untuk memerangi pemerintahan Suriah tapi bergabung dengan pemerintahan Suriah untuk memerangi kaum muslimin. Dan mereka itu mengkafirkan. Menganggap orang ini kafir kalau tidak masuk kepada kelompok dia. Ya. Kalau kita lihat khalifah diperoleh dengan beriman dan bertakwa. Makanya Syekh Ibn eh, Syekh uh, Al-Bani Rahimahullah Ta'ala. Kalau kamu ingin menegakkan khalifah ini. Tegakkan khalifah itu di hatimu. Perbaiki dulu kita ini. Ya, kita memperbaiki dari bawah bukan dari atas. Bagaimana pemimpin akan baik, bagaimana Imam Mahdi akan keluar kalau keadaan umat berpecah belah seperti ini. Ya. Jadi kekhalifahan yang secara syariat adalah yaitu yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Diakui oleh seluruh kaum muslim. Jadi bukan khalifah yang tersembunyi di tanah kemudian mengkafirkan orang harus yaitu bersahadat kembali orang yang ikut kepada mereka membunuh kaum muslimin maka ini bahaya dan ini termasuk kelompok takfiri kelompok khawarij yang beliau berisara bahwasanya nanti akan keluar dari Irak itu orang-orang yang khawarij muncul dari sana sebagai hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh ashabus sunan jadi kita harus hati-hati ya Jangan kita, wah ini khilafah Islam. Namanya bagus. Ya. Tapi bagaimana kriteria orang yang mengaku khalifah itu. Dan kita perlu bertanya kepada para ulama sunnah. hati nah, hati-hati kita jangan sampai kita terkena dengan fitnah tersebut. Dan juga hati-hati kita membaca internet. Karena juga dijelaskan bahwa eh, apa itu ISIS ini adalah Wahabi Salafi. itu min mentalik. Jadi kalau orang tidak cocok dengan pemahamannya, semuanya diklaim Wahabi Salafi. Karena Wahabi menurut istilah mereka orang kembali kepada sunnah. Karena tidak cocok dengan hawa nafsu mereka dikatakan Wahabi, dikatakan Salafi. Alhamdulillah, as-salafus tidak membunuh kaum muslimin. As-salafus berdakwah dengan ilmu yang dirasakan oleh umat dan dirasakan pula oleh aparat. Ya. Berbeda, jadi dibedakan antara dakwah as-salafiyah dakwah yang dimulai dengan ilmu sebagaimana para anbiya memulai dengan ilmu dan dakwah kita ini ya kan dakwah makai ilmu karena orang itu awam. Orang itu tidak tahu apa-apa dari mana mereka tahu yang benar. Tokoh-tokoh kita kaum mesin pada zaman dulu ya terbatas keilmuannya sehingga syirik yang dikembangkan dan bid'ah yang dikembangkan. Maka bagaimana kita mendakwahi ya saudara-saudara kita ini dengan ilmu dan alhamdulillah dengan ilmu ini banyak orang merasakan nikmatnya ilmu banyak orang merasakan nikmatnya yaitu ilmu Islam ini wallah alam bisawab. Nah. Eh, pertanyaan selanjutnya bagi Ahwat mungkin jika ingin memberikan pertanyaan masih diberikan waktu. Kemudian kita bacakan pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan wasodikina uh, eh, bukan wal mutasodikina wasodikot Ya. E, pertanyaannya apakah perbedaan makna zakat, infak dan sodakoh dan Bagus. kepada siapa saja sorofanya? Barakallahu fikum. Makna sodakoh menurut asal adalah tatawu yang sunnah. Tapi suatu saat dikatakan oleh tafsir kadangkala dipakai untuk wajib. Ya, inna mas sodakoh lil fuqara'i wal masakin dan juga seterusnya tentang sodakoh mana di situ adalah zakat yang wajib. Jadi zakat adalah harta yang harus dikeluarkan bagi orang muslim yang telah yaitu memiliki nisab kemudian dikeluarkan setelah satu haul satu tahun penuh maka zakat ada lagi zakat yang berkenaan dengan tanaman zakat berkenaan dengan binatang ternak atau yang lainnya sedangkan sodako umumnya dipakai untuk yaitu amalan-amalan sunnah sodako untuk dipakai untuk amalan sunnah tapi pahalanya tetap tadi dikatakan jadi as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. As-sadaqatu tudfi'u Allah taala. Sedekah yaitu membendung marah Allah taala termasuk sedekah yang wajib dan juga sedekah yang sunnah. Kalau zakat itu berkenaan dengan kewajiban kaum muslimin yang sudah sebagai nisab dan itu hanya waktu-waktu tertentu. Adapun infak itu wajib untuk setiap kaum muslimin sedikit banyak. Karena Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Maka orang-orang yang ahli surga dia menyisikan hartanya untuk orang yang meminta dan untuk orang yang butuh tapi dia menjaga kehormatan dirinya. Makanya Allah mengatakan liyunfik du saatin min saati. Maka berinfaklah bagi orang yang mampu menurut kemampuannya. Wa man qutira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang dipaskan oleh Allah taala rezekinya maka hendaknya berinfak sesuai dengan yang ia beri yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak itu wajib. Cuma infak ini beda dengan zakat. Infak itu bisa separuh, bisa semuanya. Tapi kalau zakat itu ada nisab tertentu. Jadi dua setengah persen, lima persen, sepuluh persen. Kalau infak orang bisa menginfakkan separuh hartanya, bahkan semuanya seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, seperti sahabat Umar radhiyallahu anhu, demikian juga seperti sahabat Abu Tolha radhiyallahu anhu. Jadi infak itu wajib setiap saat selagi kita mampu berinfak. Berbeda dengan zakat waktu-waktu tertentu dan untuk orang-orang tertentu. Adapun sedekah adalah amalan sunnah dan juga masih ada lagi seperti jariah. Yaitu jariah adalah wakaf dan juga seperti hibah, pemberian dan juga seperti hadiah adalah termasuk bagian rangkuman dari wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wallahu alam bisawab. Ini terkait dengan wal khosiina wal khosiat. Nah bagaimanakah orang yang ingin khusuk sholatnya tapi ia masih teringat hutang yang dia lakukan dengan cara tidak sunnah yang belum bisa melunasi. Kemudian kapankah waktu yang paling afdol untuk sholat malam dan jika bangun sholat malam mepet waktu subuh apakah masih dapat melakukannya? Baik. Jadi orang yang sholat ikhwan eh, itu orang sholat itu didatang oleh setan dikasih was-was ukur kada wa kada. Ingatlah ini dan ingatlah itu. Nah, ketika orang sholat diingatkan seperti itu cukup baca a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ya, ketika datang baca lagi. Karena itu orang sholat dipompa oleh setan duburnya supaya merasa dia batal dan juga diingatkan ini dan itu. Makanya apabila kita mau sholat upayakan kita itu lepas dari ingatan-ingatan tertentu. Kalau kerja istirahatkan dulu badan. Tapi kalau suatu saat kita diingatkan kepada sesuatu yang lain, maka kalau kita ingat segera kita baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena pada waktu sholat kita itu digoda oleh setan. Namun kalau kita memahami maknanya insya Allah ya tidak banyak digodanya. Karena iblis itu sendiri berjanji. Fabi'izzatika la'uhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka demi keagunganmu ya Allah. Jadi iblis itu bertauhid asma dan bertauhid rububiyah. Ya, meyakini adanya Allah dan meyakini Allah itu punya sifat. Tapi karena dia tidak bertauhid uluhiyah ini dikutuk oleh Allah taala, maka demi keagunganmu ya Allah, aku akan kuda semua hambamu illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hambamu yang ikhlas beribadah kepadanya. Jadi upayakan kita mengingat bacaan-bacaan yang kita baca baik itu dikirnya maupun ayat atau doa insya Allah itu akan mengurangi kita dari was-was syaitan kalau ada was-was kita cukup mengucapkan yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu mengingat ayat yang kita baca. Kemudian tadi apa tadi? Selanjutnya masalah salat malam waktu salat malam yang paling salat malam itu dimulai dari setelah salat Isya sampai menjelang subuh. Kalau kita itu khawatir karena kecapean kerja atau yang lain bepergian, mungkin tidak bisa bangun malam, maka kita hendaknya sholat witir setelah sholat isya, sebagaimana hati yang sahih. Tapi kalau kita itu mampu bangun waktu malam, maka bangunlah pada waktu sepertiga malam terakhir. Karena waktu itu Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Yang zilu Rabbuna ila sama itunya kullai fi sulusil lail. Rabb kita yaitu Allah akan turun ke langit dunia setiap malam sepertiga malam terakhir. Kumil laila illa qalila. Nisfahu separuhnya. Awingkus minhu qalila atau kurang sedikit. Auzid alaihi atau lebih sedikit waratilul qur'ana tartila dan bacalah Al-Qur'an. Dan malam ayat bukan hanya untuk sholat Bagaimana kita juga bisa membaca Al-Quran, memahami maknanya. Karena kita bukan orang Arab. Bagaimana membaca hadis. Bahkan juga para ulama mengatakan satu saya membaca satu hadis malam hari lebih aku sukai daripada salah semalam suntuk. Namun tetap kita bagian malam itu harus ada waktu untuk kita bangun. Tidak mampu salat 11 rakaat semampunya. Kalau kita pas keprepet itu subuh, khawatir kesubuhan maka tutup dengan satu rakaat witir dengan satu satu rokat yang penting jangan sampai kita tidak sholat malam karena beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun dalam keadaan safar dan kita safar malam boleh sholat di atas kendaraan sekalipun kendaraan itu menghadap kemana saja karena kita diperintahkan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram yang penting hati kita berkiblat kepada masjidil haram itu menunjukkan bahwasanya di antara sholat sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan pada saat safar. Sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat subuh. Dan qiyamul lail. fatahajjat bihi nafilatallak. Dan juga karena Allah Ta'ala. Yaitu mencintai hamba hambanya bagi orang yang sifatnya. Qalilam minal laili ma yahjaun. bil asharihum yastaghfirun. Jadi waktu yang bagus itu sepertiga malam terakhir dengan syarat kita bangun malam itu jangan sampai nanti merugikan kewajiban subuh karena bangun malam lalu tidak sholat subuh rugi kita atau kita sholat malam nanti kita sebagai ustad mengajar mengantuk yang lainnya tidak boleh karena amalan sunnah tidak boleh kita kerjakan apabila merugikan yang wajib jadi perlu kita atur ya karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya disebutkan di situ ada sebagian di antara kalian yang sakit ada kalian pepergian maka faqra'u mata minhu Silahkan sholat sesuai dengan kemampuan kita dan kita tidak boleh memberatkan diri pernah beliau melihat masjid ada tiang itu dikasih tar, tambang ditanya untuk apa ya ini wahai nabi kalau Zainab sedang capek sholat supaya menyusun kekuatan yang baru narik-narik ini apa kata beliau lepas Salatlah, salatlah kalian menurut kemampuanmu. Jadi kesimpulannya yang paling bagus kita ini kalau mungkin mungkin bangun malam yang terakhir dan tidak merugikan pekerjaan kita yang wajib untuk subuh dan juga siangnya maka laksanakan sholat pada saat itu. Wallahu alam. Sholat. Dan pertanyaan yang terakhir terkait dengan al muslimun wal muslimat, apakah seorang muslim yang tidak pernah sholat selama masa hidupnya bisa dihukumi sebagai bukan muslim jika sudah meninggal apakah hukumnya mendoakan orang yang seperti itu? Baik, orang yang selama hidupnya tidak sholat dilihat dulu. Kalau memang dari awal mereka itu akalnya tidak sehat. Dan mereka anaknya orang muslim atau orang muslim dari jadi sebelum balik sudah tidak sehat akalnya. Tapi dia anaknya orang muslim kita sholati. Karena Allah mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara janganlah kamu menjalankan sholat kalau kamu itu mabuk. Tapi kalau karena tidak sholat ini dengan sengaja, bahkan mengingkari kewajiban sholat itu, maka kita tidak boleh menyolati karena dia adalah kafir. Namun apabila mereka malas sholat, ya, khilaf ulama ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Tapi sebaiknya kita tidak menyolati orang yang tidak sholat, apalagi tidak sholat sama sekali. Ya, di mana keislaman mereka kalau mereka tidak sholat? Padahal sholat itu adalah amal yang mudah. Tidak bisa berdiri boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk boleh dengan berbaring. Maka jika mereka meninggalkan sholat ini tidak ada yaitu hubungannya dengan udur syari, maka kita tidak menyolatinya. Wallahu alam dan juga kita tidak mendoakannya. Cukup. Baik. Demikian. Baik begitulah ikhwan wa akhwat yang dapat dimuliakan. Waktu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.